بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di masjid ini untuk kita mempelajari ilmu din dan untuk kali ini insya Allah kita akan belajar bersama tentang pembelajaran atau cara pengajaran kitab tentang Iqra' Qiraati.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 Orang-orang Yahud, orang-orang Nasara berusaha menghilangkan ayat-ayat yang, yang di situ tercantum laknat untuk orang orang-orang Yahud, orang-orang Nasara. Dan sudah terjadi di Amerika Inggris ataupun yang lainnya. Kemudian dari orang-orang Rafidah juga mengatakan bahwasanya Al-Qur'an yang ada ini sudah rusak. Bahkan mereka membuat Al-Qur'an Fatimah yang tidak ada satu huruf pun yang ada dalam Al-Qur'an ini. Kemudian melihat kenyataan kaum muslimin yang ada sekarang ini mereka betul-betul jauh dari Al-Qur'an baik cara membaca ataupun pengamalan Al-Qur'an itu sendiri. Bahkan kita temui di mana-mana ataupun bahkan di markis yang situ banyak kaum muslimin ternyata masih banyak kesalahan dalam membaca Al-Quran padahal ini adalah perkara yang paling penting karena kita langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala khususnya dalam Al-Fatihah hadis Ubadah bin Samit la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatil Kitab. Bahkan kesalahan yang besar yang merubah arti bisa bikin fatalnya salat itu sendiri sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam syarh hadis. Kemudian anak-anak dari kaum muslimin sendiri mereka juga jauh dari Al-Quran banyak yang tidak mampu membaca Al-Quran kali padahal nasaih atau nasihat-nasihat dari para anbiya war rusul seperti Ibrahim ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون nasihat Ibrahim dan Yakub pada نعم يا ya إن الله Allah لكم الدين وهي anak-anakku, Allah telah memilih agama ini untuk kamu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kamu sekali meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Am kuntum syuhada il eh, hadara Yaqub al maut. Telah kalian hadir menyaksikan ketika Yaqub alaihi salatu wassalam datang ajalnya Yuqal li banihi ma ta'buduna min ba'di. Beliau bilang kepada anaknya, apa yang kamu sembah setelah aku? Setelah saya meninggal. Qalu na'budu ilahak wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Nah. Jadi, kami Nah, akan menyembah Arab kamu. Warab Ibrahim. Nah, wa Ismail, wa Ishaq. Sembahan yang satu. Nah, kan termasuk orang-orang yang Islam. Kemudian nasihat juga Luqman al-Hakim Qala Luqman ibnihi wa huwa ya'ibuh. Dan ketika Luqman menasihati kepada anaknya. Nah, ya bunai la tusyrik billah wahai anakku janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun alim sunnya syirik termasuk kezaliman yang besar. Ini nasihat para anbiya wa rasul untuk selalu beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah wa aydan kita lihat walkur abadana walkur ibadana nah walkur nah ibadana Ismail walkur ibadana Ismail nah jadi ketika ingatlah atau nah ketika Ismail adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang diridhai. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbih mardiyya. Beliau merintahkan kepada keluarganya untuk salat dan zakat. Dan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala diridhai, merintahkan kepada keluarganya untuk salat dan zakat. Ini nasihat para anbiya. Nah, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk salat, untuk zakat. Nah, mereka tidak takut sama sekali dengan nasib dari anak keturunannya. Hadis Abi Darda innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman innama waratul ilm Sehingga para anbiya tidak mewariskan dinar wala dirham innama waratul ilm tapi mewariskan mewariskan al ilm faman akhadahu faqad akhadha bihadhin muwafir Berarti siapa yang mengambil dari ilmu tersebut maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar nah Kemudian Omar, Ibn Abdul Aziz ketika menjadi khalifah tidak mewariskan harta bendanya untuk anak-anaknya. mengatakan kalau kamu saleh Allah yatawal salihin. Kalau kamu saleh maka Allah akan menolong orang-orang yang saleh menjadi wali orang-orang saleh. Kan kalau kamu durhaka la'in ala maksiyah. Saya tidak akan menolong dalam perbuatan maksiyah. Tidak mewariskan sama sekali padahal dia seorang khalifah. Seorang presiden. Jadi anak-anaknya tidak ditinggalkan nah, harta benda. Karena tahu bahwasanya rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan sekarang, keadaan kaum muslimin sekarang Kebanyakan mereka kalau ada yang sekolah di mahad atau di pondok khawatir masa depannya. Tapi kalau sekolah di negara kufar atau sudah kuliah lebih dibanggakan daripada anak yang mondok tadi. Terbalik sudah. Padahal betapa banyak orang-orang yang sudah belajar di Amerika ataupun nah Britania setelah pulang justru menjadi penghalang bagi kaum muslimin untuk melihat sirah Raja Faisal nah Saudi ketika dia menjabat sebagai presiden raja nah kemudian ada sanak familinya yang sekolah di Amerika. Kemudian orang tadi diberitahu bahwasanya dia mengambil nah tahta atau kedudukan di Raja Faisal ini adalah dia ini. Sebenarnya yang berhak adalah bapakmu, bukan Faisal. Nah, sekolah di Amerika luar biasa. Kemudian setelah pulang duduk di majlis. Nah, kerajaan dia bawa pistol. Kemudian mau menembak ke Raja Faisal. Kemudian sebenarnya sudah dihalang oleh yang lainnya. Dan Raja Faisal membiarkan. Nah, kemudian terbunuhlah Raja Faisal. Sebelum terbunuh masih sempat Nah, berbicara, nah, jangan kau bunuh ini. Jangan kau bunuh yang telah melukai diri saya ini. Nah, biarkan siapakah yang dalang ini semuanya. Ternyata setelah diusut, Amerika yang keladinya. Nah, jadi justru yang sekolah-sekolah di negara-negara kufar pulang menjadi malapetaka. Anda melihat bagaimana mendalami agama Islam, sekolah di Amerika atau sekolah di Nam Bretonia atau Inggris, bagaimana? Hadis Abi Hurairah, "Innal Islam yarzi." Nam, kama ta'riz al-hayyah ila juhriha. Ya, Islam ini akan kembali sebagaimana kembalinya ular ke lubangnya dari mana datangnya Islam? Dari negara Arab. Belajar Islam ke sana. Bukan kan negara-negara kufar yang kalau pulang sudah menjadi mubantol. Nah, pakai dasi, halikul lihyah, wa'ya dan juga kumisnya hilang udah. Nah, tidaklah bedanya dengan orang kufar. Setelah pulang justru menjadi malapetaka bagi kaum muslimin. Bahkan untuk melihat bagaimana pimpinan organisasi-organisasi yang besar di Indonesia ini. Apakah di antara mereka ada yang halikul lihyah, memotong jingat mereka? Tidak ada sama sekali. Justru sekarang, banyak orang-orang yang sudah sekolah di luar negeri, pulang, nah, sudah ter, apa, halikul lihyah. Nah, itu kebanyakan mereka begitu. jadi matikan, matikan dia ya, terganggu. Nah, ini kebanyakan dari orang-orang yang sekolah di luar negeri. Termasuk orang yang kerja, bahkan yang kerja di Saudi sendiri. Mereka pulang nah, dari zaman bertemu dengan anak muda. Mereka berusaha untuk memberikan hidangan kepada saya. Waktu itu Homer. saya nggak tahu. Nah, padahal yang kerja di Saudi Arabia. Apalagi yang, yang kerja di nah, Taiwan, ataupun Jepang nah atau Cina yang lainnya nah, nah. kalau pulang sudah yang dulunya pakai jilbab perempuan pulang sudah pakai rok mini nah kemudian sudah tidak mau lagi ke masjid yang laki-laki juga, juga demikian nah ini kenyataan jadi mereka khawatir terhadap masa depan anak-anak dari orang saleh. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanyiakan kaum muslimin. Nah, padahal menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala orang kafir saja diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin. Nah, melihat kenyataan ini maka bagi salafiyun hendaknya semangat untuk mengajarkan agama. Taruhlah kita jumlahnya seribu dai misalnya. Penduduk Indonesia 300 juta. Di masing-masing dai tadi memegang 300 ribu. Nah, memegang sekitar 300 ribu. Padahal orang-orang dari kalangan salafiyun masih sedikit sekali. Apalagi menjadi dai dai Allah Subhanahu wa taala masih sangat sedikit. Jadi medan dakwah luar biasa besarnya. Nah, kita kembali bahwasanya Islam ini akan jaya kalau mereka kembali kepada Alkitab dan Sunnah. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, "Idza tabayatum bil 'ainah wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum bil zar' wa taraktum al-jihad" sallallahu Alaihi Wasallam, la yaziwan hatta turaju ila dinikum kalian sudah jual beli secara riba wa khatum adnabal baqar min amdil ekor-ekor sapi sibuk dengan peternakan waraditum bizar dan ridha dengan tanaman-tanaman wa taraktumul jihad jangan tinggalkan jihad fisabilillah subhanahu wa taala termasuk talabul ilmu pada masa sekarang ini orang mungkin bisa jihad misalnya di Ambon bisa dua tahun bisa tapi untuk duduk di majelis satu bulan berat merojaah terus menerus berat orang bisa bisnis nah bertahun-tahun tapi suruh duduk di majelis coba sebulan saja sudah merasa keberatan makanya para ulama nah mereka masukkan para ini melebihi daripada jihad fi sabilillah karena beratnya falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim ta'allahum yahdharu Karena golongan yang memahami agama Islam kalau pulang mereka bisa memberikan penjelasan Berikan peringatan kepada kaumnya. Nah, tidak semuanya. Wallahi mal fakr akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum dunya fatanafasu fiha kama tanafasu fiha fatuhlikakum kama ahlakathum hadis Auf bin Malik rawahu mutafaq alaih demi Allah bukan kefakiran yang paling aku khawatirkan buat kalian. Akan tapi yang paling aku khawatirkan buat kalian adalah dengan terbukanya dunia. Kalian berlomba-lomba di dalamnya sebagaimana mereka berlomba-lomba. Dan kalian binasa sebagaimana mereka binasa. Yaman kenapa Yaman? Banyak tulabil ilm karena negaranya negara miskin. Nah, sehingga yang duduk di masyayikh ahli sunnah wal jamaah lebih banyak daripada Saudi. Karena Saudi sudah terbuka dunia. Luar biasa. Bahkan ada sebagian orang yang dekat dengan Ka'bah tapi belum ibadah haji. Nah, dengan terbukanya dunia justru banyak perselisihan. Innama tumsarun wa tuzakuna bidu'afaikum. Kalian ditolong, diberikan rezeki karena orang-orang yang lemah di antara kalian jadi jangan bangga kalau punya murid-murid kebanyakan orang kaya. Atau jangan bangga kalau punya nah penolong-penolong orang-orang kaya. Nah, karena Rasulullah SAW memberikan kabar innama tunsarun wa turzakuna bidu'afaikum fi al-Bukhari. Kalian ditolong dan diberikan rezeki karena orang yang lemah di antara kalian. Justru orang yang semangat dalam tolabul ilm adalah orang-orang yang fakir. Kenyataan. Nah. Jadi yang semangat bahkan para sahabat justru orang fakir, Abu Hurairah kadzalik misal. Nah. Mulazabah dengan Rasulullah SAW selama tiga tahun dalam keadaan lapar. Jadi justru bisa meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW terbanyak. Nah, wal khuffadu tabaqatun durwatuha Abu Hurairah. Khuffad, tabaqat, orang hafil itu tabaqat, derajat-derajat. Dan paling tinggi adalah Abu Hurairah. Dan di antara perempuan yang paling fakih adalah Aisyah dari sekian banyak. Nah, makanya orang dari kalangan rawafid menghina orang-orang yang ini mencari ilmu termasuk Abu Hurairah wa Aisyah. Nah, dan lain-lainnya yang memang merupakan benteng Islam. Nah, kalau sudah ini dihancurkan, selesai bermasalah. Yang kaum muslimin rancu dalam agamanya. Masuk sekali lagi Al-Quranul Karim. Begitu banyak. Nah, orang-orang yang menafsirkan Al-Quran dengan seenaknya sendiri. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Tafsirkan hunna banatil lakum wa antum banatil lahum. Nah, kalian adalah celana untuk perempuan-perempuan ini dan perempuan-perempuan celana untuk kalian. Tafsirnya. Nah, nah atau larangan dari Quran itu sendiri. Nah, menafsirkan tentang jumlah rakaat dengan ayat nikah fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa thalatha wa ruba nikahi dari perempuan-perempuan masna wa thalatha wa ruba masna adalah salat subuh wa thulatha maghrib ruba salat zuhur asr wal isya dari mana tafsir kecuali dari orang-orang jahil nah al awam kal hawam orang awam seperti binatang tidak tahu arah yang penting banyak pengikutnya itu yang diikuti dia tidak melihat dalil tidak melihat dalil mana Al-Quran Sunnah tidak melihat itu semuanya. Nah, kita kembali nah, kepada Alkitab Sunnah dengan pemahaman salafun saleh. Termasuk yang paling penting ini membaca. Membaca Al-Qur'anul Karim karena orang kalau sudah bisa membaca Al-Qur'an dengan baik akan bisa berbicara. Nah, bahasa Arab dengan fasih. Nah, banyak orang-orang yang tidak nah, mampu melafalkan huruf-huruf hijaiyah sehingga ketika berbicara dengan orang Arab, orang Arab, Arab ini bingung tidak tahu. Nah, ada yang mengatakan mata jita. Bingung ini. Mata jita. Mata artinya mati. Nah, jita kamu datang, mati kamu datang. <laughs> Bagaimana? Seharusnya mata jita. Ya enggak? Kapan kamu datang? Bukan mata jita. Nah, tidak bisa membedakan mana yang nah panjang dan mana yang pendek. Ini kenyataan yang kita lihat juga di Yaman sendiri banyak teman-teman kita ketika berbicara dengan orang Arab, orang Arab bingung. Nah, berkali-kali diulangi juga masih bingung. Nah, makanya termasuk berkah yang paling penting. Nah, untuk anak-anak didik kita karena mereka adalah generasi yang tangguh. Kalau kita punya generasi dari kalangan anak-anak atau anak muda, nah, yang kecil yang muda, ini merupakan suatu keberhasilan yang besar. Tapi kalau generasi tua, nah, sudah sulit. Jadi maka es kita bangga kalau punya generasi anak yang masih kecil atau yang muda. Tapi jangan bangga kalau banyak pengikutnya tapi orang tua. Nah, seperti orang-orang di kalangan tarekat. Nah, mereka bangga dengan banyaknya pengikut dari orang tua. Setelah meninggal selesai. Nah, bagi anak muda ini kader yang tangguh. Makanya Syekh Mukbil ketika beliau diusir dari Saudi Arabia, padahal di Saudi dia adalah seorang ulama besar, bahkan punya murid yang sangat banyak. Ketika pulang ke Damaj, beliau mengajarkan anak kecil, mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Nah, kemudian datang nah beberapa orang setelahnya dari murid yang agak besar kemudian datang terus terus sampai sekarang yang jumlahnya lebih dari 12.000 ribu nah di sana belum bentuknya sudah pulang ke negara-negara lain nah belum menjadi para masyayikh luar biasa jadi generasi ini generasi yang tangguh, anak muda. Kita didik untuk meneruskan agama kita. Di antara kita mungkin sudah sulit untuk menghafal Al-Quran Al Karim. Karena anak-anak mungkin sangat mudah. Ada yang belajar 2 tahun bisa hafal Al-Quran. Tapi generasi tua sudah sulit. Sekarang hafal besok lupa. Nah,